sahabat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Kastu Dewa sebagai Kupala, Hari Akik sebagai Karma Duga, Ismedio sebagai Raja Karma, Ai sebagai Kinanti, Heri sebagai Begawan Agung, Mucus sebagai Arya Dumilah, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lastri telah membawa lari Kayan, putra dari Anting Wulan, untuk itu, wanita perkasa yang telah berpisah sekian lama dengan suaminya berkelana mencari putranya sambil memperdalam aji Banyu Cakrabuana yang dikuasainya. Kita tinggalkan dahulu kisah dari Anting Wulan. Dan sekarang marilah kita menuju pinggiran kota Raja Tarumanagara di pinggiran sungai Chandrabaga. Kejar! Jangan biarkan seorang pun pengacau itu lolos! ayo kalian semua dari pasukan juga kejar dan tangkap mereka ayo cepat ayo, ayo, ayo, perempuan lari yang hebat, ya. Ah, kita harus dapat membawa mereka hingga ke tempat yang kita rencanakan. Ayo, kau juga Kinanti. Tingkatkan kecepatan larimu. Sebentar lagi, kita akan tiba di tempat yang kita rencanakan. Hop! <laughs> Jangan harap kalian akan dapat lolos pengacau-pengacau busuk. Kalian semua akan kami tangkap dan kami gantung sebagai hukuman atas perbuatan kalian itu. Salah seorang dari dua pengejar itu melompat tinggi dan melesat menyusul tiga orang buruannya sambil melancarkan pukulan hebat. Hei! Maskin nanti! Iya, <laughs> Akhirnya mereka dapat juga kita ringkus, Kakang. Jangan memandang enteng mereka, Adik Raja Karma. Kita akan menahan mereka di tempat ini untuk beberapa saat sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Oh, <laughs> bagus, bagus. Rupanya kalian menyadari bahwa tak ada gunanya bagi kalian untuk melarikan diri. Hah? Hmm. <laughs> Kau juga akan kami tangkap dan kami gantung. Kami tidak pernah membiarkan seorang pun yang hidup bila mereka adalah pengacau-pengacau ketentraman wilayah ini. Kalian pikir siapakah kami ini dan siapakah kalian itu? Eh, kurang ajar. Dengar, kalian adalah pengacau-pengacau di wilayah ini dan kami adalah justru pemilik dan penguasa daerah ini. Hm, ketahuilah, aku dan kakangku itu adalah cucu dari Prabu Linggawarman, penguasa tanah ini. Karma Duga dan Raja Karma, dua orang tokoh yang merupakan wakil dari penguasa tanah seberang, terkejut bukan buatan. Dipandangnya tajam-tajam tiga sosok di hadapannya. Ketegaran hati mereka membuat dua orang tokoh dari tanah seberang itu menjadi curiga. Sementara itu, sekelompok pasukan dan beberapa tokoh lainnya dari tanah seberang tengah mendatangi tempat itu. Oh, kakak, aku Aku curiga ini justru adalah sebuah perangkap. Mereka tidak segera lari. Mereka seakan menunggu kehadiran kawan-kawan kita lainnya. Iya, kau benar, adik Raja Karma. Wah, celaka kita. Karma Duga yang mempunyai ketajaman telinga sempat mendengar gerak-gerak mencurigakan ketika rombongan tokoh-tokoh bersama pasukannya semakin mendekat. Mereka telah menyadari situasi ini, cucu. Terjang mereka cepat sebelum mereka keluar dari kepungan kita. Hei! Panglima Bukala, awas! Ini adalah perangkat. Perintahkan pasukan untuk menyebar. Karma Duga berusaha untuk menahan pasukan yang dipimpin oleh Karma Duga untuk tidak memasuki daerah perangkap tetapi laju pasukan serta sikap pongah dari Panglima Kupala menghalangi niatnya untuk menghentikan pasukan. <laughs> Perangkap macam apakah yang akan dibuat pengacau-pengacau itu, Kakang Karmaduga? Ha? Menyebar! Dan jangan berikan kesempatan lolos pada tiga orang pengacau itu.

pengecut, licik. Ternyata kalian orang-orang Pasundan adalah para pengecut, licik. Hmm. Tutup mulutmu. Walaupun aku masih anak-anak ketika kalian datang kemari, tetapi aku mengerti apa yang telah terjadi. Kalian datang kemari dari tanah seberang dengan sepuluh ribu tentara. Kalianlah yang justru pengecut licik yang menekan kami dari Taruman Negara dengan kekuatan besar. Karena itu, jika saat ini kami melakukan pada kalian sebagaimana yang dahulu kalian lakukan adalah wajar. <laughs> kalian berbicara besar, mengangkat dada, seakan-akan jumlah yang besar merupakan penentu dari akhir pertarungan yang akan kita lakukan. Benar. Benar Kakang duga. Walaupun sedikit pasukanku, perwira-perwiraku tidak akan gentar melawan mereka. Hmm. Melawan sejumlah besar tikus, mana mungkin sekawanan harimau akan menjadi takut? Hmm? Kalian menganggap diri kalian harimau. <laughs> Benar-benar menggelikan. Ayo Kakang, perintahkan pasukan kita untuk menyerbu mereka. Iya, kau benar adik nanti. Tidak ada artinya kita berbicara banyak dengan mereka. Bersiaplah kawan-kawan. Kita serbu dan hancurkan mereka semua, musuh-musuh tanah ini. Ya, kami siap, tuanku. Baik. Tunggu! Tahan dulu! juga yang merupakan orang tertua yang juga andalan dari tanah seberang berteriak keras berusaha menahan gerak dari orang-orang yang akan menyerangnya. Karma Duga melangkah perlahan-lahan sambil memandang tajam ke arah kerumunan pasukan. Matanya terus lekat memandang pada seorang laki-laki yang mengenakan caping lebar. Dan nampak laki-laki yang mengenakan caping lebar itu menjadi gugup dan berusaha bersembunyi di tengah kerumunan pasukan besar yang tidak mengenakan seragam. Rupanya seorang kawanku yang baik, seorang kawan yang telah kuanggap sebagai sahabat, adalah seorang pengkhianat, pengecut yang tidak tahu malu. Majulah dan tampakkan wajahmu, Ki Arya Dumila. Iya, laki-laki bercabing itu adalah Arya Dumila, panglima pasukan. Temanmu juga, hei Kupala. Apakah engkau tidak mengenalnya? Hmm? Ah, setan, pengkhianat terendah, tidak tahu malu. Kau makan dan menghidupi anak istrimu adalah atas kebijaksanaan sang rakyat Mandala, wakil utama dari Maharaja kami dari tanah seberang. Tidak tahu malu. Ayo, majulah dan bukalah caping yang menutupi wajah licikmu, Arya Dumila. Majulah Paman Arya. Paman tidak perlu khawatir dengan keluarga Paman di kota raja. Kita akan menggilas mereka semua dan tidak akan membiarkan seorang pun dari mereka yang berada di sini untuk meninggalkan tempat ini. Laki-laki bercaping lebar itu kemudian maju dari arah tengah-tengah kerumunan, dan kemudian melepaskan caping yang digunakan untuk menyembunyikan wajahnya. Hmm, bagus. Jika kalian memang dapat mengenaliku. Tapi dengan demikian, telah dijatuhkan keputusan bahwa seluruh prajurit serta juga kalian, Kakang Karma Duga, Raja Karma, serta engkau Gupala, semuanya harus mampus di tempat ini. Hmm. Ini adalah sebuah bentuk tindakan awal untuk menggulingkan kekuasaan kita, adik Raja Karma. Iya. Salah seorang dari kita harus dapat lolos dari tempat ini. Ah, engkau terlalu membesar-besarkan kekuatan mereka, Kakang Karma Duga. Aku tidak takut pada kebungan ini. Pada mereka semua. Hoi, anak-anak, ayo. Terjang dan kilas hancur para pemberontak itu. Serang! Paman Arya, sisakan orang-orang untuk mengawasi mereka. Aku tidak mau seorang pun dari mereka lolos dari tempat ini. Jangan khawatir, Raden. Ya! Celaka sekali. Orang tua lawanku ini memiliki kepandaian yang sangat hebat. Aku harus dapat melumpuhkannya. Sebelum seluruh pasukan adikku pala hancur. Dan lagi, adik Raja Karma pun mendapat kesulitan menghadapi dua anak muda itu. Hop! Tokoh dari tanah seberang itu kemudian mengembangkan seluruh kepandaiannya, menerjang dengan gerak kilat, dengan pukulan-pukulannya yang beragam, menggunting, menusuk, Serangannya yang saling susul-menyusul untuk beberapa saat sempat membuat kerepotan Begawan Agung Sokayana. Tetapi beberapa saat kemudian, Begawan Agung mampu mengimbangi perlawanan Karmaduga dan bahkan balas menyerang dengan pukulan-pukulan yang sangat hebat. Gila, Orang tua itu melayaniku sambil memejamkan matanya. Oh, ilmu apa yang tengah digelarkannya saat ini? Oh, oh, celaka. Serangan-seranganku rasanya dipukul balik arahku. Celaka. Mau lari kemana kau? Licik, pengecut. Dia bersembunyi di antara kerumunan para prajuritnya dan orang-orangku. Hai, Keluar kau Karmaduka! Oh, dia. Oh, dia menuju pinggir arena. Oh, aku harus mencegahnya. Aku tidak boleh membiarkannya meninggalkan tempat ini demi lancarnya siasat pengulingan kekuasaan perampok dari tanah seberang. Hai! Pengecut! Jangan lari kau! Laka, dia melesat meninggalkan arena ini. Tahan orang itu! Om! Berhenti, pengecut! Berhenti! Laka, apa yang harus aku lakukan? Mengejarnya dengan meninggalkan tempat ini? Atau membiarkannya lolos? meninggalkan Raden Burangrang mengurus semua ini. Untuk beberapa saat, Pegawan Agung tertegun di pinggir arena. Dari kejauhan Raden Burangrang yang tengah mendesak lawannya bersama dengan Kinanti melihat hal tersebut. Eyang, kejar orang itu Eyang. Biarkan aku yang mengurus keadaan di sini. Oh, baiklah Raden. Hop! lari-larinya. Oh, aku akan mengejarnya terus menuju arah kota raja Tarumanegara. Hot! Begawan Agung Sokayana mengejar buruannya sampai ke gerbang kota raja. Tetapi sampai di tempat tersebut, ia tidak juga berhasil menemukannya. celaka, celaka. Rusak semua rencana-rencana yang telah tersusun rapi. Oh, itu semua karena kebodohanku. Oh, yang jaga Dewa Batara. Entah apa yang telah terjadi dengan keluarga mereka. Keluarga Arya Dumila serta beberapa perwira. Juga ratusan prajurit yang diam-diam membantu Raden Bung Rangrang. Oh, tidak mungkin aku masuk ke kota raja. Iya, banyak tokoh sakti terdapat di sana. Dan lagi, Rasanya aku tidak akan sanggup menghadapi wakil utama dari tanah seberang. Sang Rakyat Mandala. Ah, kalau begitu, aku kembali saja. Hadia! Sebuah paku halus yang menyerang bagian kiri leher dan pundak berhasil ditepis Begawan Sokayana. tetapi sebuah paku lainnya yang mengarah bagian bawah menancap di bagian pangkal kaki laki-laki tua itu. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.